Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan memujinya yang telah banyak memberikan kenikmatan dan anugerah pada kita semua kenikmatan yang tidak terhingga dan tidak terhitung dan kewajiban bagi seorang muslim adalah senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Salam dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada kutuah kita dan uswah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula keluarga beliau dan para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para peserta HSI yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 8 Jumadil Ula tahun 1430 Hijriah ya, yang bertepatan dengan 5 Februari 2017 kita bisa bertemu kembali di Radio HSI dalam rangka untuk melaksanakan acara yang sudah kita rencanakan sebelumnya setiap hari Ahad yaitu tanya jawab berkaitan dengan materi yang sudah kita sampaikan di halakoh. Dan hari ini adalah eh, sesuai dengan jadwalnya. Tanya jawab bersama gelombang 162 dengan 171. Ya, 162 dengan 171. 71. Alhamdulillah sudah sampai kepada kita beberapa pertanyaan dari peserta. Seolah akan kita baca satu persatu dari pertanyaan ini dan kita semua memohon kepada Allah SWT dengan nama-namanya yang husna dan juga sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan ya urusan kita semua dan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Baik, langsung kita masuk pada tanya jawab. Yang pertama adalah pertanyaan dari Sas Liadi. Beliau mengatakan hafizahullah pada halaqah yang ketujuh dikatakan kita tidak boleh menjadikan sesuatu sebab tanpa ada ketetapan oleh Allah Azza wa Jal yang menjadikan kita jatuh dalam syirik kecil. Kurang lebih begitu. Bagaimana halnya dengan berobat dengan memahami bahwa obat ini bisa menyembuhkan penyakit ini. Namun hakikatnya Allah lah yang menyembuhkan penyakit ini. Apakah pemahaman tersebut termasuk syirik kecil? Kita katakan bukan termasuk syirik kecil. Bahkan ini adalah termasuk mengambil sebab yang diperintahkan di dalam syariat kita. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengatakan, ibadallah tadawau wala tadawau biharam. Ibadallah, tadawau wala tadawau biharam. Wahai hamba-hamba Allah. Ya, wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian berobat. Tadawau, tadawau artinya adalah berobat. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian berobat. Ini adalah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Wala tadawau biharam, tetapi janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang diharamkan." Ini menunjukkan bahwasanya berobat yang di dalam Islam ini diperintahkan. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadawau, hendaklah kalian berobat, perintah dari beliau dan perintah yang menunjukkan bahwasanya sesuatu tersebut disyariatkan. Ya, tapi dengan syarat ya itu adalah sebab meyakini bahwasanya obat tersebut adalah sebab saja bukanlah dia yang menyembuhkan ya secara sendiri tapi Allah SWT menjadikan obat tersebut hanya sebagai sebab adapun yang menentukan sembuh atau tidaknya ini adalah Allah SWT Terkadang Allah SWT menghendaki kesembuhan bagi seseorang yang meminum obat tersebut. Tapi pada kesempatan yang lain, ada orang lain dengan penyakit yang sama dan dengan obat yang sama, tetapi Allah SWT tidak menetapkan, tidak menjadikan kesembuhan bagi orang tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya obat tersebut ya bukan menyembuhkan dengan sendiri ya tetapi dia adalah sebab dan yang menyembuhkan penyakit ini adalah Allah azza wajal ya oleh karena itu seorang muslim silahkan dia berobat ya meminum obat yang paling manjur mencari dokter yang paling pengalaman yang paling ahli tetapi tawakal hanya kepada Allah ya menggantungkan nasibnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah kalian bertawakal hanya kepada Allah apabila kalian benar-benar orang yang beriman. Jadi kesimpulannya bahwasanya ini bukan termasuk syirik. Ya, ini bukan termasuk syirik, bahkan inilah yang diperintahkan yaitu berobat ini adalah termasuk mengambil sebab akan tetapi e, tawakalnya hanya kepada Allah Azza wa Pertanyaan yang kedua dari saudari Gus Malinda Sari. Sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah kalau kita berobat alternatif dikasih air putih dalam botol yang sudah didoakan termasuk syirik. Ya termasuk rukiah yang disyariatkan, termasuk rukiah yang disyariatkan apabila seseorang meminum air yang sudah dirukyah. Seseorang sakit misalnya, kemudian dia mengambil air putih, kemudian dia berdoa atau membaca ayat misalnya di air putih tersebut kemudian dia tiupkan sedikit ke dalam air putih tersebut kemudian setelah itu dia minum maka ini termasuk cara berobat yang disyariatkan rukyah yang disyariatkan nah, kalau yang dimaksud dengan pertanyaan di sini adalah hal itu itu seseorang ya mendoakan atau membaca ayat Al-Fatihah misalnya atau membaca ayat kursi atau surat Al-Fatihah di gelas yang ada airnya, kemudian setelah itu dia minum, maka ini tidak masalah. Ini tidak tidak masalah. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang kedua, jika kita sendiri yang berdoa mohon kesembuhan kepada Allah dan kita menaruh air putih di dalam gelas dikasih garam dan kita minum sambil berdoa minta kesembuhan kepada Allah apakah ini syirik? Ya seperti yang tadi kita sebutkan, tapi di sini ada tambahan dikasih garam, makanya saya tidak tahu asalnya. Saya tidak tahu asalnya, tapi kalau air putih saja kemudian di bacakan doa atau membaca surat di dalam Al-Quran atau ayat di dalam Al-Quran, makanya ini adalah perkara yang disyariatkan. Wallahu taala a'lam. Yang ketiga dari Ummu Afifah Fitria. Bagaimana hukum bernadar yang dilakukan pada setiap hal besar yang ingin dicapai di dalam hidup? Hukum bernadar awalnya atau ibtidaan pada asalnya ini adalah makruh hukum bernazar pada asalnya adalah makruh sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan karena nazar yang pertama sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini keluar dari orang yang bakhil. Ya keluar dari orang yang bakhil yaitu dari orang yang pelit. Karena orang yang melakukan nazar dia berjanji kepada Allah untuk melakukan ketaatan apabila terpenuhi hajatnya. Nah, apabila tidak terpenuhi, maka dia tidak melakukan ketaatan tersebut. Berarti ini adalah orang yang bakhil, yaitu bakhil di dalam melakukan ketaatan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW yang disebutkan yaitu di dalam hadis Abdullah ibnu Umar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari nazar. Wakal kemudian beliau mengatakan innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju minal bakhil. Beliau mengatakan sesungguhnya ya sesungguhnya nazar ini tidak mendatangkan kebaikan akan tetapi dia yustakroju yaitu dikeluarkan minal bakhil dari orang yang bakhil itu orang yang pelit dan ini menunjukkan sebagaimana ini disampaikan oleh sebagian ulama bahwasanya nadar ini pada asalnya adalah adalah makruh dan apabila dia sudah terlanjur melakukan nadar maka kewajiban dia adalah menunaikan nazar tersebut. Dan ini hukumnya adalah wajib. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man nadhara ayyuti Allah, fal yuti'hu. Man nadhara ayyuti Allah, fal yuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya apabila seseorang sudah terlanjur yang melakukan nazar maka diharuskan dia untuk menunaikan nazar tersebut ya dan eh, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dari hadis Aisyah radhiallahu anha menunjukkan tentang kewajiban untuk menunaikan nazar baik dan eh, di antara hal yang memakruhkan asal dari nadar tersebut disebutkan oleh para ulama karena terkadang seseorang tidak mampu untuk menunaikan nazar tersebut. Ya, seseorang tidak mampu untuk menunaikan nazar tersebut. Jadi sudah bernazar dengan nazar yang besar di dalam perkara yang besar. Tapi ternyata setelah itu qadarullah terjadi sesuatu ya mungkin dia sudah lemah atau dia sakit dan seterusnya sehingga dia tidak bisa melaksanakan nazarnya. Oleh karena itu, ya seorang muslim ya ber, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan dan jangan dia e, membiasakan ya sebentar-sebentar bernadar, sebentar-sebentar sebentar-sebentar bernadar ya seakan-akan Allah tidak menunaikan hajatnya kecuali dengan bernazar. Ya, ini adalah keyakinan yang perlu diluruskan, ya keyakinan sebagian orang ya seakan-akan Allah ya tidak akan menunaikan hajatnya kecuali apabila seseorang bernazar. Ya ini adalah keyakinan yang perlu diluruskan. Allah SWT Ar-Rahim, Ar-Rahman, ya Allah Maha Penyayang dan Allah e, eh, Mujibu Da'wah mengabulkan doa seseorang, sami'ud doa mendengar doa seseorang. Jadi tidak ada keharusan seseorang supaya hajatnya dikabulkan oleh Allah kemudian dia bernadar. Ini bukan suatu keharusan bahkan tadi kita sampaikan ya e, asalnya adalah makruh tapi kalau sudah terlanjur dilakukan oleh seseorang maka diwajibkan dia untuk menunaikan nazar tersebut. Wallahu taala a'lam. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Andi Faisal. Apakah janji untuk menjamu makan orang lain apabila sukses termasuk nazar dan jatuh ke syirik ataukah hanya janji biasa yang boleh ditepati? Kalau ini disampaikan kepada saudaranya atau temannya, maka ini termasuk janji biasa. Termasuk janji biasa dan bukan termasuk nazar. Adapun nazar, maka ini janji dia kepada Allah Azza wa Jal. Janji dia kepada Allah untuk melakukan ketaatan. Atau sebuah ketaatan yang pada asalnya bukan sebuah kewajiban. Tapi dia wajibkan dirinya wajibkan dirinya apabila demikian-demikian maka dia akan melakukan ketaatan tersebut. Ini adalah nazar dan ini adalah janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya e, berkata kepada saudaranya apabila nanti saya saya lulus maka saya akan mentraktir atau akan menjamu makan. Maka adalah e, janji dan yang namanya janji kepada orang lain ini harus di tepati. Ya, apabila kita berjanji kepada orang lain maka harus ditepati dan sebagaimana yang kita tahu bahasanya termasuk tanda orang munafik adalah apabila dia berjanji dia mengingkari ya sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dengan Al Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayatul munafiqi thalathun idza haddatha kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam tanda orang munafik ada tiga dan yang dimaksud dengan munafik di sini adalah munafik asghar yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Munafik asghar kenifakan yang kecil. Ada tiga macam. Yang pertama apabila dia berkata maka dia berdusta. Apabila dia berkata dia berdusta. Kemudian yang kedua beliau mengatakan wa ida wa wa ada akhlaf. Apabila dia berjanji maka dia menyelisih. Kemudian yang ketiga wa idza tumina khan. Apabila dia diberikan amanat maka dia berkhianat di dalam amanat tersebut. Ini menunjukkan bahayanya ingkar janji. Apabila seseorang sudah berjanji maka dia harus menepati janji tersebut kecuali apabila dia memang tidak mampu maka dalam keadaan demikian dia meminta maaf kepada orang yang sudah dia janjikan dan ini e, mencakup janji dia kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada tetangganya, kepada temannya. Sikap seorang muslim apabila sudah berjanji, maka hendaklah dia menepati janjinya. Nah. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Andi Fajrin. Mohon diterangkan dalil kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam zatnya bisa diambil tabarruk. Bukankah permintaan barokah hanya kepada Allah Ta'ala saja? Lain antara bertabarruk dengan meminta barokah. Lain antara bertabarruk dengan meminta barokah. Meminta, berdoa, maka ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seseorang mengatakan Allahumma barik lana fi ilmina Allahumma barik lana fi umrina ya Allah berkailah untuk kami di dalam ilmu kami ya Allah berkailah untuk kami di dalam harta kami ya di dalam anak-anak kami di dalam istri kami ini meminta barokah yaitu meminta kepada Allah tambahan kebaikan dan meminta kepada Allah supaya kebaikan yang Allah berikan kepada kita ini langgeng. Maka benar yang demikian harus kita serahkan hanya kepada Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi samarina, Allahumma barik lana fi madinatina, dan seterusnya. Ya Allah, berkailah untuk kami di dalam buah-buahan kami hasil panen kami. Ya Allah berkailah untuk kami di dalam kota kami yaitu kota Madinah. Dan ini menunjukkan bahwasanya meminta barokah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh seseorang meminta barokah kepada makhluk. Adapun bertabarruk dengan zatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka ini dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum sebagaimana yang kita terangkan di dalam halaqah dan para sahabat radhiyallahu anhum telah tetap dari sebagian mereka ada di antara mereka yang bertabarruk dengan bekas wudhu Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam dan ada di antara mereka yang bertabarruk dengan rambutnya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan ada di antara mereka yang bertabarruk dengan air ludah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dengan sepengetahuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari dan hal yang seperti ini dinamakan dengan takrir, dinamakan dengan takrir yaitu persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah termasuk sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam karena sunnah beliau terkadang berupa ucapan dan terkadang berupa perbuatan dan terkadang berupa takrir yaitu persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan ingkarul mungkar. Meninggalkan ingkarul mungkar yaitu mengingkari kemungkaran. Seandainya apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat ketika mereka bertabarruk dengan rambut Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, ludah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan lain-lain, ini perkara yang mungkar tentunya sudah diingkari oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak akan dibiarkan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya bertabarruk dengan zatnya Nabi Muhammad SAW ini adalah perkara yang disyariatkan. Adapun bertabarruk dengan selain Nabi dan Rasul. Bagaimanapun kedudukannya. Seperti misalnya bertabarruk dengan sahabat. Atau bertabarruk dengan seorang wali di antara wali-wali Allah yang saleh, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena ternyata para sahabat radhiyallahu anhum sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada di antara mereka yang bertabarruk dengan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tetap dan tidak ada nukilan bahwasanya ada seorang tabi'in atau seorang sahabat yang bertabaruk dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal kita tahu bagaimana keutamaan beliau radhiyallahu anhu. Beliau adalah khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah mertua sekaligus teman yang paling dekat, sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan apabila boleh beliau mengambil seorang kekasih, niscaya beliau akan menjadikan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalil, sebagai kekasih yaitu orang yang sangat dicintai. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi tidak ada di antara sahabat Nabi saw Alaihi Wasallam yang bertabarruk dengan Abu Bakar As-Siddiq dengan zatnya sebagaimana mereka bertabarruk dengan Rasulullah saw Alaihi Wasallam dan ini menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan ini hanya dilakukan kepada Nabi Muhammad saw Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam. Jadi kesimpulannya ya ini bukan termasuk syirik yaitu bertabaruk dengan zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan ini termasuk sebab yang disyariatkan dengan alasan yang sudah kita sampaikan. Wallahu taala a'lam. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari Widho Bijaksana. Ada yang ingin Ana tanyakan terkait nazar. Bagaimana dengan orang tua yang bernadar kepada anaknya? Bila anakku lulus dengan predikat terbaik nanti ayah belikan sepeda baru. Atau semacamnya dengan tujuan memberi motivasi kepada anaknya. Apakah hal ini termasuk ke dalam kategori bernadar kepada selain Allah? Mohon penjelasannya. Syukuran atas. Nah. Bila anakku lulus dengan predikat terbaik, nanti ayah belikan sepeda baru. Ini lebih dekat dengan janji seperti yang tadi kita sampaikan. Ya janji dari seorang ayah kepada anaknya dengan tujuan untuk memberikan motivasi kepada anak tersebut. Maka ini adalah termasuk janji dan janji harus ditepati sebagaimana yang sudah kita sebutkan dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummu Afifah Fitriyah Apakah syarat utama dari sebuah taubat nasuha adalah menyesal? Jika pelaku dosa tersebut sudah berhenti melakukan perbuatan dosanya dan tidak mengulanginya lagi, tetapi dia merasa tidak terlalu menyesal akan kesalahannya karena menganggap apa yang pernah dilakukannya membawa beberapa keuntungan duniawi baginya dan keluarganya. Bagaimana sanggahan yang tepat untuk orang ini? Ia termasuk syarat utama diterimanya taubat adalah an-nadam, yaitu menyesal. Ini adalah termasuk syarat diterimanya taubat seseorang apabila dia memenuhi semua syarat tapi tidak ada penyesalan di dalam hatinya maka ini bukan termasuk taubat yang makbulah bukan termasuk taubat yang diterima oleh Allah azza Wajalla. jadi taubah an-nasuh taubat yang nasuha yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan tobat yang nasuha. Di antara syaratnya adalah menyesal. Yaitu seseorang ketika mengingat dosa tersebut, sedih hatinya, dan pedih jiwanya. Maka ini menunjukkan seseorang menyesal. Dan di antara ciri-cirinya dia sering beristighfar kepada Allah SWT apabila dia mengingat kembali dosa-dosa tersebut. Menyesal dan hancur hatinya dan seterusnya. Maka ini menunjukkan penyesalan jadi apabila seseorang ingin bertobat tetapi tidak ada ya penyesalan di dalam hatinya atas kesalahan yang sudah berlalu, maka ini perlu memperbaiki taubatnya kembali ya dan e, segera dia memperbaiki hatinya dan mengondisikan menjadikan bagaimana supaya hatinya ini adalah termasuk hati yang benci dengan kemaksiatan, benci dengan dosa. Ya, ya dengan harapan supaya diterima yang taubatnya kepada Allah Azza wa Jal. Dan e, taubat nasuha kemana yang kita tahu, ya syarat-syaratnya adalah yang pertama dia e, e, menyesal, kemudian yang kedua adalah meninggalkan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah berjanji untuk tidak melakukan dosa itu kembali di masa yang akan datang. Ini apabila dosanya berkaitan dengan hak Allah. Adapun apabila dosanya ada kaitannya dengan hak makhluk, baik hak harta maupun hak kehormatan maupun yang lain, maka dalam keadaan demikian dia harus mengembalikan hak tersebut kepada orang yang berhak. Seperti misalnya dosa mengambil harta orang lain tanpa hak ya dengan kecurangan atau dengan mencuri dan lain-lain maka ini adalah dosa yang berkaitan dengan hak orang lain maka untuk diterima taubatnya menjadi taubat yang nasuha selain tiga syarat di atas maka dia diharuskan untuk mengembalikan hak harta tersebut kepada orang yang memilikinya. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan dari Muhammad Istiqlal Jericho. Di halakoh 10 tentang nadar, kalau misalkan kita bernadar mau berpuasa Senin Kamis, tetapi pas dilaksanakan Kamis duluan baru Senin. Itu diterima atau tidak? Kalau dia tidak mensyaratkan, ya kalau dia tidak mensyaratkan memulai dengan hari Senin, maka tidak masalah. Ya, seseorang berpuasa Senin Kamis, maksudnya berpuasa pada hari Senin dan juga hari Kamis. Kemudian datang waktu-waktu e, eh, hari Kamis terlebih dahulu, Silahkan dia berpuasa kemudian hari Seninnya dia berpuasa. Maka ini diharapkan sudah memenuhi nazarnya. Apabila dia nazarnya tidak ada janji atau keharusan untuk memulai dengan hari Senin, maka tidak masalah seseorang memulai nazar puasa Senin Kamisnya dengan hari Kamis duluan. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan dari Ani Sulistriani. Apakah benar jika orang sepulang haji selama 40 hari masih membawa keberkahan? Jadi kita diperintahkan untuk meminta doa darinya. Apakah perkara yang demikian disyariatkan atau dibolehkan? Ya, ini banyak di antara jamaah haji yang meyakini bahwa selama 40 hari yang pertama dia memiliki keutamaan tertentu. Ya, dia memiliki keutamaan tertentu yaitu misalnya disebutkan dalam pertanyaan ini dikabulkan doanya atau dia termasuk orang yang mustajab doanya dan lain-lain maka saya tidak mengetahui di sana dalil yang khusus yang berkaitan dengan hal ini. Yang menunjukkan bahwasanya orang yang pulang dari haji selama 40 hari yang pertama ya dia membawa keberkahan sehingga dianjurkan bagi orang lain untuk meminta doanya. Ini saya tidak tahu hadis yang sahih yang menunjukkan tentang hal ini. Ala kulli hal, orang yang sepulang melakukan ibadah haji, dia telah pulang dari ibadah yang afdhal ibadah yang utama tentunya. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh." barang siapa yang berhaji barang siapa yang berhaji dan dia tidak melakukan kefasikan dia tidak melakukan kefasikan ya falam yarfus dia tidak melakukan uh, ar-rafas yang dimaksud dengan rafas adalah mendatangi istrinya dalam keadaan ihram barang siapa yang berhaji dan dia tidak melakukan rafas walam yafsuk dan dia tidak melakukan kefasikan itu melakukan kemaksiatan maka kata beliau raja'a kayaumin waladathu ummu maka dia akan kembali itu kembali kepada keluarganya kembali ke negerinya dalam keadaan ya seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya ya dalam keadaan seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya, yaitu dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak memiliki dosa. Dan orang yang dilahirkan oleh ibunya, maka dia tidak memiliki dosa, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Dan ini menunjukkan tentang ya keutamaan melakukan haji yang mabrur. Haji yang mabrur dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama dan ini menunjukkan keutamaan orang yang pulang menunaikan ibadah haji. Ya, apabila dia mendapatkan haji yang mabrur, maka dia diampuni dosanya sebagaimana ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Itu dalam keadaan bersih, tidak memiliki dosa. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim di dalam sahih keduanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Rahartani. Bagaimana caranya menghapus syirik besar yang pernah Anda lakukan sebelum paham sunnah bahwa Anda dianjurkan oleh suami dan seluruh keluarga memakai kalung emas dengan berliontin batu giok yang bersegi, yang bersegi delapan yang sisi kiri berukir yin dan yang dan satu sisi kiri satu sisi berukir garis-garis mengikuti segi delapan, mirip sarang laba-laba. Orang Cina bilang fatwa dengan maksud terhindar dari sihir dan memberikan keseimbangan energi. Saat itu anak tetap laksanakan sholat, puasa wajib atau sunnah, dan lain-lain. Tetapi saat ini tidak lagi memakai atau menyimpannya karena batu giok sudah pecah dan kalung emas sudah terjual. Ala kulihal kita bersyukur kepada Allah sudah diberikan hidayah dan sudah diberikan taufik oleh Allah untuk bertobat dari dosa tersebut. Dan kewajiban seorang muslim adalah demikian yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia melakukan dosa. Baik dosa yang berkaitan dengan syirik ataupun dosa yang lain. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Atta ibu minadz-dzambi kaman la dzamba Atta ibu taibu minadz kaman la dzamba Orang yang bertobat dari sebuah dosa maka seperti orang yang tidak memiliki dosa. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan bertobat. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, seperti dosa, dosa syirik misalnya, maka ini seperti orang yang tidak memiliki dosa tersebut. Oleh karena itu, apa yang dilakukan berupa taubat kepada Allah, maka inilah yang memang diperintahkan kepada kita untuk menghapus dosa syirik, dosa kekufuran, dosa-dosa yang lain yang lebih rendah daripada itu maka dengan cara bertobat kepada Allah Azza wa Nah. Kemudian pertanyaan dari Andreas Bayu Fariska. Apabila nadar yang kita niatkan untuk Allah tetapi nadar tersebut tidak tercapai. Apa yang kita nadarkan Allah berkehendak lain. Apakah masih wajib untuk melaksanakan nadar tersebut? Tentunya tidak. Apabila seseorang bernazar ia mengatakan apabila aku lulus misalnya maka aku akan melakukan puasa Senin Kamis selama dua minggu. Seandainya dia tidak lulus, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk melaksanakan nazar tersebut. Ya, tidak ada kewajiban bagi dia untuk melaksanakan nazar tersebut. Jadi nazar tersebut dia tunaikan apabila dia ya apabila terpenuhi hajatnya. Apabila Allah SWT melaksanakan, apabila Allah SWT mengabulkan hajatnya. Maka dalam keadaan demikian, dia wajib untuk melaksanakan nazarnya. Adapun apabila tidak terlaksanakan uh, uh, uh, apa kehendak dia atau hajat yang tersebut, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk melakukan nadar. Oleh karena itu dalam hadis seperti yang tadi kita sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu la ya'ti bi khair, innama yustakhraju minal bakhil." Nazar itu tidak membawa kebaikan. Sesungguhnya ke, e, nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil, orang yang pelit. Kenapa demikian? Karena dia tidak melaksanakan ketaatan apabila tidak terpenuhi nazarnya hanya melaksanakan ketaatan ketika terpenuhi nadarnya. Adapun apabila tidak terpenuhi maka dia tidak melaksanakan ketaatan tersebut. Ya, dan ini menunjukkan tentang dimakruhkannya nazar karena hanya dilakukan oleh orang yang bakhil di dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah termasuk syirik? Pertanyaan dari Rahmadi, apakah termasuk syirik jika kita mencintai makhluk Allah melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari cintanya kepada makhluk lebih dari cintanya kepada makhluk. Dan di dalam sebuah hadis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Talasun man kunna fihi." Ya, talasun man kunna fihi. Ada tiga perkara yang apabila tiga perkara tersebut ada dalam diri seseorang, wajada halawatal iman, maka dia akan mendapatkan kelezatan iman, manisnya iman. Tiga perkara apabila ada di dalam diri seseorang, maka dia akan mendapatkan halawatul iman, akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya di antara tiga perkara tersebut yang dengannya seseorang akan mendapatkan halawatal iman adalah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ya, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain Allah dan juga Rasulnya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang Muslim mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari cintanya kepada makhluk. Ya, lebih lebih dari cintanya kepada kepada istrinya, lebih dari cintanya kepada anak-anaknya. Ini adalah sikap seorang muslim yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada perkara-perkara yang yang lain. Dan di dalam sebuah ayat Al-Quran, yaitu di dalam surat uh, uh, di dalam surat At-Taubah ya di dalam surat At-Taubah Allah SWT mengatakan Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24 katakanlah seandainya bapak-bapak kalian anak-anak kalian saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kerabat-kerabat kalian, dan harta yang kalian dapatkan, dan perdagangan yang kalian takuti kerugiannya, dan tempat tinggal, tempat tinggal kalian yang kalian ridhoi, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulihi, daripada Allah dan juga Rasulnya, wa jihadin fisabilihi, dan juga jihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi'amri. Maka adalah kalian menunggu sampai Allah datang dengan urusannya. Dengan perkaranya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Dan ini menunjukkan kewajiban kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari cinta kita kepada istri kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita. Ya. Ini menunjukkan kewajiban karena Allah mengatakan wallahu la yahdi al al fasiqin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik, yaitu orang yang mencintai perkara-perkara tadi lebih dari cintanya kepada Allah dan juga Rasulnya. Ini adalah orang yang fasik. Menunjukkan bahwasanya itu adalah kemaksiatan tetapi tidak sampai kepada derajat syirik ya tidak sampai derajat ya syirik. Wallahu taala a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari Dodi Rahman. Dalam halakah mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa tata cara ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kejadian yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari Contohnya pengajian orang yang sudah meninggal 1, 2, 3, 7, 40 hari dan seterusnya. Apakah memang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau tidak? Rasulullah SAW di dalam kehidupan beliau telah meninggal di zaman beliau orang-orang atau sebagian orang-orang yang beliau cintai telah meninggal ketika beliau masih hidup sebagian orang-orang yang beliau cintai. Seperti misalnya Khadijah meninggal ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih hidup. Demikian pula paman beliau Hamzah. Demikian pula tiga putri beliau yaitu Ummu Kulsum, Ruqayyah dengan Zainab. Ketiganya meninggal ketika Rasulullah SAW masih hidup. Demikian pula tiga putra beliau, yaitu Qasim dan Abdullah. Demikian pula Ibrahim, anak beliau dari Maria. Semuanya meninggal ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat mencintai keluarganya tersebut. Mencintai istrinya, mencintai anak-anaknya. Dan tentunya beliau sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan manfaat kepada mereka baik ketika mereka masih hidup maupun ketika mereka sudah meninggal dunia. Sebagaimana kita juga mencintai orang tua kita, mencintai keluarga kita, demikian pula Rasulullah saw Alaihi Wasallam mencintai keluarganya dan ingin memberikan manfaat kepada keluarganya yang masih hidup maupun yang meninggal dunia. Tapi kita dapatkan ya bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan apa yang disebutkan di dalam pertanyaan ini, yaitu mengadakan acara tertentu pada hari tertentu ia mengumpulkan sebagian orang dan memberi makan mereka, kemudian membaca Al-Quran bersama atau berzikir bersama, menghadiahkan pahala bersama kepada orang yang meninggal dunia, ini tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau bisa untuk melakukan yang demikian. Dan ini menunjukkan bahwasanya ini bukan termasuk agama dan bukan termasuk ibadah yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Adapun yang disyariatkan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang meninggal dunia yang pertama adalah mengurus jenazah orang tersebut sesuai dengan yang disyariatkan. Seperti memandikan kemudian e, mengkafani, kemudian mensolatkan, kemudian menguburkan sesuai dengan cara yang disyariatkan. Ya, kemudian setelah itu apabila ada sebagian yang ingin bertakziah silahkan dia bertakziah. Jadi masuk dengan bertakziah adalah menghibur kepada orang yang ditinggal. Menghibur kepada orang yang ditinggal dengan mengatakan Hendaklah engkau bersabar. Ini adalah takdir Allah. Dan semua kita akan kembali kepada Allah Azza wa Demikian pula mendoakan untuk orang yang meninggal dunia tersebut. Mengatakan, ya semoga Allah mengampuni beliau. Memberikan tempat yang lebih baik dan seterusnya. Ini semua ya akan memberikan pengaruh kepada ahlul mayit, kepada keluarga mayit. Yang memberikan keringanan kepada mereka menghibur mereka sehingga tidak terlalu berlarut-larut di dalam kesedihan. Ini silahkan yang dilakukan ya seseorang bertakziah baik dengan cara mendatangi rumahnya langsung ataupun ya bertemu di area pemakaman misalnya kemudian dia menghibur ya berbicara sebentar dengan orang tersebut maka ini juga sudah termasuk yang sudah termasuk takziah ya ini sudah termasuk takziah yang disyariatkan. Kemudian apabila dia ingin mendoakan, silahkan dia mendoakan di mana saja ya eh, dia berada, baik eh, di dalam rumahnya ataupun ingin berziarah kubur, ya mengucapkan salam, ya memohonkan kepada Allah al-maghfirah ampunan untuk orang yang sudah meninggal dunia maka silahkan dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun melakukan atau mengadakan acara pengajian orang yang sudah meninggal dengan hari-hari tertentu dengan cara tertentu maka ini tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dilakukan oleh seorang pun dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian setelahnya pertanyaan dari Dewi Sulistiani kalau bernazar seperti ini. Ya, ucapan kalau proyeknya goal akan traktir teman-teman di kantor. Apakah termasuk bernazar selain untuk Allah? Bukan. Ya, bukan demikian. Dia memberi makan ini adalah termasuk ketaatan. Memberi makan kepada orang lain ini adalah termasuk ketaatan. Tapi apa yang disampaikan di sini, kalau proyeknya goal akan traktir teman-teman di kantor, Ya kalau ini disampaikan kepada Allah Azza wa Jal, artinya dia berbicara kepada Allah, berjanji kepada Allah, ya Allah seandainya proyek ini ya uh, goal maka saya akan mentraktir atau memberi makan kepada teman-teman di kantor. Ya maka ini termasuk nazar. Ya nazar yang isinya adalah ketaatan yaitu memberi makan kepada orang lain Ya, oleh karena itu harus ditunaikan nazar tersebut apabila proyek yang e, dia inginkan ini berhasil seperti yang disebutkan dalam pertanyaan. Kemudian pertanyaan terakhir dari Sri Handayani, jika seseorang meyakini bahwa kalau dia makan sesuatu setiap saat berturut-turut bisa menyembuhkan penyakitnya. Contoh, makan sate kambing selamanya bisa sembuh penyakit struknya. Apakah ini bisa masuk syirik kecil? Makan sate kambing selamanya ya. SLM-nya, mungkin ini selamanya. Allah Ta'ala alam, kalau misalnya memang ini ada keterangan dari dokter. yang dari penelitian. Yang bisa dipercaya. Bahasanya orang yang makan A atau B ini akan sembuh atau dia dia, dia makan secara berturut-turut akan menyembuh, menyembuhkan penyakitnya karena makanan tersebut mengandung bahan tertentu yang memang fungsinya adalah untuk ya melawan penyakit tersebut maka ini tidak masalah. Ya ini bukan termasuk syirik kecil. Jadi kalau misalnya e, memakan sesuatu tersebut sesuai dengan e, penelitian yang bisa dipercaya yang akan sembuh karena sesuatu tersebut mengandung ini dan itu yang yang bisa e, melawan penyakit tersebut maka ini bukan termasuk syirik kecil. Ini bukan termasuk syirik kecil. Wallahu taala a'lam. Itulah yang bisa kita sampaikan dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat baik untuk diri saya sendiri maupun kepada para ikhwah dan juga akhwat sekalian. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu taala a'lam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.